Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la kala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd Ikhwanil kiram kiram Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitabul jami' Min bulughil maram Karya al-hafidh ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala Dan kita baca penjelasan Kitabul jami' tersebut Dari kitab Taudihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasannya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya Rasulullah tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya maka niscaya Allah akan mencintaiku dan juga manusia akan mencintaiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dalam hal dunia dalam perkara dunia maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah dalam atau zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia ya, maka niscaya manusia akan mencintaimu hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan telah kita baca penjelasan hadis ini pada pertemuan yang lalu. Apa itu makna zuhud dan yang lainnya telah kita baca faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya maka kita awali dengan pembacaan hadis ya, atau menghafal hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Man hafizul hadis falyaqra. Fadal. ahabbani Allah aja. Hasan, ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, yang lain. Fadhal. izhad fid dunya Ahsan barakallah fiq Yang lain Nah, yang muda-muda mana ini? Nah, شباب أين شباب تفضل يا ahsanta. Barakallahu fiik. Yang lain. Hafidta ya Aba Yusuf, Abu Yusuf. Fadhal. Ahsanta. Barakallahu fiik. Naam. Hadis disebutkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Nah. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بمثل هذه الأحاديث Nasil, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله على آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha yuhibbul abdat taqi al-ghani al-khafi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa ya, yang cukup merasa cukup hatinya al-khafi dan tidak dikenal tidak ingin dikenal tidak ingin tersohor akhrajahu muslimun hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala hadis yang pendek akan tetapi sangat memiliki makna yang agung. Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Siapa orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai? Beliau menyebutkan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa dan hamba yang kaya yaitu kaya hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya kemudian Allah juga mencintai hamba yang khafi ya, yang tidak dikenal tidak suka tersohor. Ya. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Salah satu dari sahabat yang mubasysyaruna bil jannah. Salah satu sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk ke dalam jannah. Di antaranya beliau radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sepuluh orang yang beliau berikan kabar gembira akan masuk ke dalam jannah. al asharatul mubasysyaruna bil jannah. Ya, sepuluh orang yang diberi kabar gembira untuk masuk ke dalam jannah. Siapa saja? Man yadhkur lana. Ah. Man. Hafid daya. Ah. Aba Yusuf. Ada berapa Abu Yusuf di sini? Hah? Banyak. Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zid. Ah. Nah, dibantu berarti. Ya. Baik, yang bisa melanjutkan sampai selesai. تفضل يا أبا عبد الله عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله أبو عبيدة بن الجراح الزبير بن العوام بقي واحد آه ها نعم تفضل من من ها سعيد بن زيد نعم Ini sepuluh orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam jannah. Beliau sebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Di antaranya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa dan makna takwa adalah ja'alul insani wiqayatan min azabillah bi fi'li awamirihi wa nawahi. Takwa itu adalah seseorang membuat tameng penghalang dari azab Allah dan murkanya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hada huwa taqwa. Sehingga orang yang bertakwa at-taqiyu, orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-mumtazilu li awamirillah wal mujtanibu li nawahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang geni, yang kaya. Ya. Wal makna makna hamba yang geni yang kaya di sini adalah ghaniyun nafs. Ya. Kaya hati. Ya. Walaupun di antara makna kaya adalah kaya harta. Ini di antara makna kaya. Kaya harta. Namun yang diinginkan dalam hadis ini adalah ghinan nafs, kaya hati. Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya yang hakiki adalah ghina nafs, kaya hati merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Ya. Penghasilan sehari cuma 20 ribu ya. Tapi dia merasa cukup dengan itu. Ya. Nah. Sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggerutu. Ya, cuma 20 ribu ya. Mana cukup, ini mah sendirian. Ya, belum anak, belum istri, ya. Belum beli popok, belum beli ini, belum itu. Al-muhim, ya. La yashkurullah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Miskin yang seperti ini. Ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Mestinya dia bersyukur. Walhamdulillah masih dapat 20 ribu. Ya. Banyak yang lain yang seharian gak dapat. Iya. Banyak yang lain yang sudah tiga hari berturut-turut belum makan. Iya. Sehingga orang yang merasa cukup inilah orang yang kaya secara hakiki. Iya. Gina nafs. Ini kekayaan yang hakiki. Merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya. Dan ini masuk dalam hadis Allah mencintai orang yang geni, orang yang kaya, yaitu orang yang kaya hatinya. Kemudian yang ketiga, al-khafi. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang khafi. Seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, ya yang khafi, yang tidak suka tersohor, tidak suka ternama, terkenal, tidak menampakkan dirinya, agar menjadi orang yang tersohor, terkenal, dan seterusnya. Fahuwa khafiyun Ay al-munqati'u ila ibadatillahi bisir. Orang yang tidak menampakkan dirinya agar tersohor, ya. tidak menampakkan dirinya supaya tersohor, ya. yaitu orang yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisir ya. secara diam-diam fahuwa ba'idun an madhanir riya'i wa sum'ah. Maka orang seperti ini jauh dari kemungkinan-kemungkinan riya dan sum'ah. Hada makna at-taki al-ghani al-khafi. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, at seorang yang taqi, seorang yang bertakwa, huwa man ata bima aujaballah adalah orang-orang yang mendatangkan atau melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Orang yang mengerjakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Wajtanaba ma nahallahu anhu dan menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Ibtigha'a ridwani dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala wa khaufan min iqabihi wa azabih dan dalam rangka atau karena takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Hadha Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam rangka mencari ridha Allah dan karena takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan ini kait yang penting. Ya ini kaid yang penting. Nah. Ada orang yang dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi bukan dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Tidak ikhlas karena Allah, ya. bukan karena takut siksa Allah. Ya. Sehingga hadal kaid muhim. Poin ini penting yaitu menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ibtigha'a ridwani dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa taqi. Ini orang yang bertakwa. Asani yang kedua, faedah yang kedua, al-ghaniyu. Seorang yang kaya. Huwa ghinan nafs. Yang dimaksud dengan kaya di sini adalah ghina nafs, kaya hati. Ya. Wal af amma fi aidin nas. Ya. Dan menjaga kehormatan diri ya, dari apa yang ada di tangan manusia. Ai artinya tidak meminta-minta kepada manusia. Menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Hadza huwal ghani. Orang yang kaya hatinya ya, i'timadan ala ma qasamallahu lahu minar rizki alladhi yanalahu min amali yadih. Orang yang kaya hatinya menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta ya. I'timadan ala ma qasamallahu lahu minar alladhi yanalahu min amali yadih. Dan bersandar ya. Bersandar kepada apa yang Allah bagikan kepadanya. Ya. Bersandar dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dari rizki yang dia dapatkan dengan tangannya, ya. yaitu dari hasil kerja sendiri merasa cukup ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya dari rizki yang dia hasilkan ya, dari hasil kerja sendiri. Ya, artinya tidak meminta-minta ya, apa yang ada di tangan manusia. Ini seorang yang kaya. dia cukupkan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Ya. Tidak meminta-minta kepada yang lainnya. Ya. dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya sebaik-baik al-kasb Ya, sebaik-baik hasil ya. jerih payah ya, adalah hasil jerih payah yang dia kerjakan sendiri atau minkas biyadi. arti minkas biyadi bukan hanya pekerjaan dengan yang dilakukan dengan tangan saja tetapi baik dia mungkin e, pengajar ya dengan mulutnya atau dia sopir dengan tangannya, kakinya ya atau dia tani ya dan seterusnya ya. Min kasbi yaitu dia melakukan pekerjaannya sendiri, baik dengan tangannya, mulutnya atau yang lainnya. Ya. Hada min afdalil kasb. Ini adalah kasb yang paling utama. Hasil usaha yang paling utama. Rizki yang paling utama. Yang dihasilkan dengan jerih payahnya sendiri. Yaitu dia i'tamada ala ma yanaluhu min amali wala ala ghairi tidak menyandarkan diri kepada yang lain ya. melainkan dia mencukupkan dengan hasil jeripaya sendiri tidak meminta-minta kepada yang lainnya tidak bergantung ya, kepada harta yang ada pada orang lain hadza huwal ghani ini orang yang kaya, itu yang kaya hatinya, cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Dia bersandar dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dari rizki yang dia hasilkan dengan jeripaya sendiri. Ima dia seorang petani, pedagang, pekerja, atau yang semisalnya. Kemudian asalisa faida faedah yang ketiga, al-khafi. Seorang hamba yang khafi. Siapa seorang hamba yang khafi? Huwallazi atharal khumul. Adalah seorang yang mengutamakan khumul, mengutamakan e, tidak dikenal, ya, tidak tersohor. Artinya dia tidak suka tersohor. Ya. Wa ada musyuhrati wa zikr. Dan tidak suka syuhrah. Ya. Suka termasyhur. Ya. Wa zikr dan dikenal oleh manusia. Wangqata'a ila ibadatillah dan dia menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Wal istighal dan dia menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah. Wa ma yu'inuhu min umuri nafsi dan menyibukkan diri dengan perkara yang membantu dia untuk melaksanakan urusan-urusannya. Sibuk dengan ibadah. Ya, dan ibadah banyak jenisnya. Ya, sholat, puasa, berzikir, ya. kemudian tolabul ilmi juga ini ibadah, mengajar ilmu ibadah, sehingga bukan makna eh, tidak suka terkenal, kemudian dia tidak mau keluar untuk mengajar, tidak. Bukan itu maknanya. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum man al Qur'an wa Ya. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sehingga bentuk pengajaran dan belajar Al-Qur'an ini termasuk daripada bentuk amalan yang men membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan makna dia tidak suka terkenal itu kemudian dia nggak mau e, tampil mengajar, ya, nggak mau keluar mengajar, tidak. Ya, bukan itu maknanya. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Man jama'a sifat as-salas. Barang siapa yang mengumpulkan tiga sifat ini dalam dirinya. Bertakwa, kaya hatinya dan tidak suka terkenal ya. melainkan suka menyibukkan diri dengan ibadah ya. Fa inna Allah ta'ala yuhibbuh maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya seorang yang memiliki tiga sifat ini maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya li'annahu taqallaha karena sesungguhnya dia bertakwa kepada Allah Wallahu yuhibbul muttaqin dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wali'annahu stagna billahi ta'ala karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia hanya mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man istagna billah ahabbahu wa agnahu dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan Allah akan menjadikannya kaya yaitu kaya hatinya ya. Maka orang yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang ghani, jadilah orang yang khafi. Ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu mencintainya. Ya. Dan siapa yang tidak ingin dicintai ya, oleh kekasihnya? Ya. Setiap orang mendambakan cinta dari sang kekasihnya. Maka ketika kekasih kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka tentunya kita ingin mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan beruntung orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sangat beruntung. Orang yang Allah cintai. Ya. Mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya ini. Menjadi orang yang bertakwa. Ya. Menjadi orang yang ghani. Ya. Menjadi orang yang khafi. Ya. Kemudian faidah, tambahan faidah. Zakaru lil fawaid. Minha disebutkan atau para ulama menyebutkan faidah-faidah uzlah. Faidah-faidah uzlah menyendiri untuk beribadah. Seperti sifat yang ketiga tadi, orang yang khafi, orang yang tidak suka terkenal, suka menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Faidah yang pertama at-tafarruq lil ibadah wal istis wal istinas bi subhana. Faedah yang pertama dia bisa fokus untuk beribadah. Ya. Dia bisa mencurahkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersibukkan dengan Naam sifulan dan alan dan seterusnya. Atafarruq li ibadatillah. Fokus beribadah kepada Allah. Mencurahkan diri untuk bermunajat kepada Allah. Asalnya, faidah yang kedua dari faidah uzlah. Faidah menyendiri untuk beribadah kepada Allah. At-takhallus minal ma'asi. Membersihkan diri dari beragam kemaksiatan. Alati yata'arrad lahal insan bil mukhalatuh. Yang Kadang-kadang maksiat tersebut akan dia lakukan ketika dia bercampur baur. Iya. Minal fitan. Iya. Di antara kemaksiatan yang dia akan dapatkan, dia akan naam dapati ketika bercampur baur. Iya. Di antara yang adalah fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang muncul ketika ketika muholatoh bercampur baur atau bergaul. Waria bahkan akan muncul ria ketika amalannya dilihat oleh banyak orang maka akan bisa memunculkan sifat uh, sikap ria wanahwihima dan yang semisalnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang muncul ya, ketika melakukan khaltah ketika melakukan eh, campur baur atau bergaul dengan manusia sehingga dengan uzlah, dengan menyendiri, sibuk beribadah kepada Allah, ya, maka akan bisa membersihkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini. Ria, sum'ah, ya, fitnah-fitnah yang muncul ketika eh, bergaul atau bercampur baur dan seterusnya. Asal isafaidah yang ketiga, al-khullas minal fitani wal khusumat. Bisa menjaga diri dari fitnah-fitnah dan perselisihan, perselisihan, ya, perdebatan, perdebatan. Ar-rabi'ah faedah yang keempat, al-khullas atau al-khulas min, sharin nas. Ya, bisa menjaga diri dari keburukan manusia. Nah, bisa menjaga diri dari keburukan keburukan manusia. Nah, ini diantara faidah-faidah uzlah, diantara faidah-faidah menyendiri, uzlah. Nah, kemudian ya, selesai dari penjelasan Syekh Abdul Alu Basam rahimahullahu taala tersisa faidah-faidah yang lain yang kita ambil dari penjelasan para ulama yang lain Mal afdol. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama? Uzlah menyendiri untuk beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala atau bergaul dengan dengan manusia. Nah, ini masalah. Ini masalah. Mana yang lebih utama? Bergaul dengan manusia, berkumpul dengan manusia, ya, bercampur dengan manusia atau menyendiri. Pergi ke gunung sana, ya. Nah, menyendiri di hutan misalkan. Fokus ibadah. Ya. Mana yang lebih utama? Dengan bergaul, berkumpul dengan manusia. Taib. Karena sudah azan, maka kita lanjut ba'dal azan. Fadal. Al-Ma'adin ya'adzin, kemudian kita lanjut. Taib nuasil. Kita lanjutkan. Mana yang lebih utama? Uzlah menyendiri. Ataukah bergaul dengan manusia? Al-jawab fihi tafsil. Jawabannya harus dirinci. bergaul dan bercampur dengan manusia ini lebih utama daripada uzlah menyendiri ya, selama dia tidak mengkhawatirkan agamanya. Jika dia mengkhawatirkan agamanya, Ketika dia bergaul, bercampur, berkumpul dengan manusia, hidup di tengah-tengah manusia, ya. ketika bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, mengkhawatirkan agamanya, fal uzlah afdol. Maka menyelamatkan agamanya, uzlah ini lebih utama. Ini rinciannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan annal khultata ma'an nas afdal minal uzlah ma lam yakhshal insan ala dini. Fa in khasiya ala dini fal uzlatu afdal. Ya. Bercampur, bergaul dengan manusia lebih utama daripada uzlah menyendiri selama dia tidak mengkhawatirkan agamanya. Dan jika mengkhawatirkan agamanya, maka uzlah lebih afdol, lebih utama. Likaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu mali rajul ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al al kotor." Maka hampir saja harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang dia gembalakan di gunung-gunung ya. dan juga di tempat-tempat yang turun hujan padanya itu tempat-tempat yang banyak rumputnya ya. nah, beliau mengatakan hampir saja harta yang paling utama itu adalah kambing yang digembalakan jauh dari manusia di gunung-gunung di hutan sana ya. nah, lebih baik daripada di tengah kota yang penuh dengan fitnah dan fitnah. Ya. Terjadi pembunuhan, peperangan antar muslimin. Ya. Sehingga uzlah dalam kondisi yang seperti ini ya, mengkhawatirkan fitnah ya, ketika bergaul berkumpul dengan manusia Misalkan di tempat tersebut sering perang saudara, ya. Nah, sering perang antar kaum muslimin, ya. Maka uzlah, ya, menyendiri di gunung sana lebih afdal daripada ikut-ikutan uh, naam kerusuhan, ya. Ikut-ikutan perang antar sesama kaum muslimin. Nas'alullah salama wal afiyah. Namun ketika tidak dikhawatirkan keadaan agamanya, maka khultah berkumpul, bergaul dengan manusia itu lebih utama daripada menyendiri. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa'lam annal afdalahu wal mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum. Hadza afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Ketahuilah bahwasannya yang lebih utama adalah seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan yang muncul dari manusia tersebut. Yang namanya bergaul pasti akan mendapati gangguan, akan mendapati eh, naam eh, ancaman atau yang semisalnya ya, dari manusia yang lain. Akan tetapi seorang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka, ya, ini lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari manusia. Walakin ahyanan tahsulu umur takunul uzlatu fiha khair minal ikhtilat bin nas. Akan tetapi kadang-kadang kadang-kadang dalam beberapa kondisi uzlah itu lebih baik. Menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan manusia, berkumpul dengan manusia. Min dzalik diantaranya idza khafal insan ala nafsihi fitnah. Apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terkena fitnah. Ya. Khawatir terkena fitnah. Tinggal di tempat yang merupakan ashabul fitan. Ya. Tempat orang-orang yang suka menyuarakan fitnah. Ya Ketika dia mengkhawatirkan dirinya akan terkena fitnah. Mislu an yakuna fi baladin yutalibu fiha ban. Atau bi an yanharifa an dini Au yad'u ila bid'ah. Au yara al-fusuq al-kathir fiha. Au yakhsha ala nafsihi min al-fawahish. Fahada takunul uzla khairan lahu. Ketika seseorang takut dirinya akan terjatuh ke dalam fitnah ya, maka uzlah lebih afdol ya. seperti seorang yang berada di suatu negeri ya, yang di situ banyak penyimpangan agama atau negeri yang menyerukan kepada kebid'ahan atau dia melihat kemaksiatan dan kefasikan yang sangat banyak dan merajalela ya, sehingga dia khawatir akan terjatuh ke dalam kefasikan dan kemaksiatan tersebut fahada takunul uzlatu khairun lahu maka jadilah uzlah menyendiri lebih baik baginya untuk menyelamatkan dinuh menyelamatkan agamanya Falihada maka oleh karena ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah amaral umiral insanu an yuhajira min baladi syirk ila baladil Islam. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Ya. Dalam rangka tadi untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam hijrah dari negeri syirik ya, ke negeri Islam. Wa min baladil fusuk ila baladil istiqamah dan berhijrah dari negeri yang penuh dengan kefasikan, kekejian ya. berpindah ke negeri yang penuh dengan keistiqomahan. Fakadhalika idza taghayyara an-nas wa zaman maka demikian pula apabila manusia berubah dan juga zaman sudah berubah, ya, berubah. Ya. Yang tadinya negerinya penuh dengan ketenangan, kedamaian, ya, keistiqomahan, nah, berubah menjadi negara yang naam penuh dengan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Maka ketika ada negeri yang bisa dia tinggali, kemudian dia aman dari berbagai macam keburukan dan kemaksiatan tersebut, ya. maka sangat dianjurkan untuk yuhajir ya. atau berpindah ya, dari negeri yang rusak tersebut ke negeri yang istiqamah. Walihada soha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol bahwasanya beliau bersabda yushiku an yakuna khairu mali rajul ghanamun yatba'u biha al jibal wa al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Maka hampir saja Sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang dia gembalakan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang eh, terkena hujan, ya. firru bidinihi minal fitan. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Fahadah wa taksim dan inilah pembagian yang tepat rincian yang tepat. Ya. Takunul uzla fil khair ingkana fil ikhtilat syarrun wa fitnatun fid din. Uzla itu akan menjadi lebih baik apabila berkumpul dengan manusia itu adalah syarr. Apabila kondisi berkumpul dengan manusia adalah hanya menghasilkan keburukan dan fitnah ya, terhadap agamanya. Wa illa, nah, kalau tidak, ya, kalau aman, dan seterusnya fal afdol anal ikhtilat wal khair maka yang lebih utama bergaul berkumpul dengan manusia itu lebih baik daripada uzlah menyendiri yahtalitul insan ma'an lebih baik manusia berkumpul dengan manusia fayamuru bil ma'ruf sehingga dia bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. ketika dia mampu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar. Yad'u ila haqqin yubayyinu sunnata linnas fa khair. Berdakwah, menyerukan kebenaran, menjelaskan sunnah kepada manusia, fa khair, maka yang seperti ini lebih baik daripada uzlah menyendiri. Lakin akan tetapi Idza ajiza 'anis sabri wa kathratil fitan, apabila dia lemah ya, lemah, tidak kuat untuk bersabar. Ya, kesabarannya lemah. Ya. Wa kathratil fitan dan fitnah itu banyak. Ya, yang, yang mengkhawatirkan agamanya, keistiqomahannya. Fal uzlatu khairun walau an ya'budallaha ala ra'si jabal au fi qa'ri wadin ya. maka uzlah itu lebih baik walaupun dia hanya beribadah kepada Allah naam di gunung ya. walaupun dia pos posisinya di gunung ya menyendiri atau di sebuah lembah ya. maka ini lebih afdol untuk menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitan. Taib intaha selesai penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang mana yang lebih afdol uzlah atau khultah ya, menyendiri atau berkumpul bergaul dengan manusia. Rinciannya seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, ketika kita khultah ya, berkumpul bergaul dengan manusia ya, sehingga bisa melakukan hal-hal yang seperti ini tadris ya, bisa mengajar bisa belajar bisa amar ma'ruf nahi mungkar ya bisa mendakwahkan agama kepada yang lain ya. maka tentunya yang seperti ini afdol lebih utama daripada uzlah daripada menyendiri sehingga ya, mendekat ya, ke tempat-tempat yang penuh kebaikan ya markas-markas ahlu sunnah, ya, pondok-pondok ahlu sunnah, nah, mendekat ke ikhwannya. Nah, ini tentunya nah, sangat dianjurkan. Ya. Karena akan membawa kepada berbagai macam kebaikan. Ya. Dia akan berkumpul, bergaul dengan ikhwannya. Ya. Dengan saudara-saudaranya dari ahlu sunnah dia akan bisa mendapatkan nasihat, bimbingan. Ya. Akan ada yang mengingatkan dia ketika dia salah. Ya. Nah, lain halnya ketika dia menyendiri ya, di tempat yang penuh dengan keburukan. Ya. Nah, menyendiri. Ya. Gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, gak bisa berdakwah. Ya. Dan seterusnya. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik. Nah. Ya. Alhamdulillah ya, Marokis ahlu sunnah kathiroh fi baladina. Ya. Markas-markas ahlu sunnah banyak di negeri kita. Ya. Hampir di setiap provinsi. Nah, ya, ada markas ahlu sunnah bahkan hampir di setiap kabupaten ada markis ahlu sunnah atau minimalnya ya, lingkungan ya, ahlu sunnah. Nah. Sehingga tidak heran kalau ikhwanuna para saudara-saudara kita ahlu sunnah salafiyun ya, Naam mereka banyak yang mendekat ke markas-markas ahlu sunnah yang demikian karena ingin menyelamatkan agamanya. Ya. Nah, ingin mendapatkan nasihat, bimbingan, ilmu, ya, dan seterusnya. Taib khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selesai penjelasan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan tidak suka tersohor. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya, untuk bisa mengamalkan hadis ini ya. dengan kita menjalani sebab-sebab ya, yang menjadikan kita orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai ya. Itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taqi, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang ghani, orang yang kaya hatinya wal khafi ya. Dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang khafi ya. yang tidak suka tersohor terkenal. Nah, Taib mudah-mudahan bermanfaat ya, penjelasan dari Syekh Abdullah al Basam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis di atas dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hadis tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.